بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا أشهد أن لا إله إلا الله أن أما على الإنسان منة وتوضيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا صلى الله عليه وسلم wa wa ala alihi ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program kelas belajar bahasa Arab di Akademi Nur. Dan <clears throat> ini adalah episode ke-21 ya. Lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Kita sebelumnya sudah sampai di halaman 72, latihan yang keempat dan saya harapkan eh, para sahabat Akademi Nur yang ikut dalam program ini sudah eh, men, apa namanya membiasakan ya mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari pada latihan-latihan sebelumnya. Dan kali ini kita akan lanjut ke latihan yang kelima, at-tadribul khamis, latihan yang kelima. Perintahnya adalah tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misali. Ya tabadal saling bertukar. Al hiwar percakapan. ma'azamilika artinya saling berkomunikasi, ya. Kama fil misal seperti pada contoh. Nah, kita perhatikan pada contohnya ini ada gambar syaqqah ya. Gambar syaqqah ini ada captionnya, keterangannya kata syaqqatun, ya kan? Nah, dari gambar ini kita buat ke dalam bentuk kalimat-kalimat atau percakapan. Ya, percakapan antara dua orang, talib awal wa talib sani. Ya. Talib awal misalnya mengatakan berdasarkan gambar, uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Talib sani menjawab, ladaina syaqqatun jamilah ladaina syaqqatun jamilatun ya talib awal berkata kembali uridu musya uridu musyahadata syaqqah uridu musyahadata syaqqah talib tani hadhihi hiya syaqqah hadhihi hiya syaqqah talib awal hadhihi syaqqatun jamilatun hadhihi syaqqatun jamilatun. Ya, maknanya saya kira kita sudah paham nih ya atau perlu kita jelaskan kembali. Uridu artinya saya i, saya ingin. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya mau sebuah apartemen. Ya, tolonglah please ya. Kata talib awal, ya, ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami punya apartemen yang indah, yang bagus talib awal yaqul uridu musyahadata syaqqah uridu musyahadata syaqqah hadhihi hiya syaqqah hadhihi hiya syaqqah hadhihi syaqqatun jamilatun hadhihi syaqqatun jamilatun ya jadi pada gambar-gambar selanjutnya polanya dibuat sama seperti pada contoh ini tadi. Yang diganti apa? Kata isimnya saja. Ya, kata syakoh diganti dengan kata-kata yang ada pada gambar di bawah. Misalnya kepada gambar pertama katanya salajah. Salajah kulkas. Maka kita katakan misalnya di sini ya, uridu salajatan min fadlik لدينا ثلاجة جميلة لدينا ثلاجة جميلة أريد مشاهدة الثلاجة أريد مشاهدة الثلاجة هذه هي الثلاجة هذه ثلاجة جميلة هذه ثلاجة جميلة ya. <clears throat> nah, jadi untuk gambar selanjutnya ada kata arikah, sajadah, sitarah, mir'ah. Ini dibuat polanya sama seperti pada contoh. Yang diganti hanya pada kata-kata syakohnya diganti dengan kata yang ada di sini. Ya. Ada arikah, ada sajadah, sitarah, mir'ah. Stop videonya, coba praktekkan seperti yang pada contoh. Ya, ikuti betul polanya. Jadi yang diganti itu hanya kata syakoh, ya. Ya kata syakohnya saja yang diganti. Diganti dengan kata-kata yang ada pada gambar. Baik, pemirsa, eh, sahabat Akademi Nur, ini kita coba lanjutkan di latihan yang keenam. At-tadribus sadis. At-tadribus sadis Ajib anil as'ilati taliyah Ajib anil as'ilati taliyah Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Ajib jawablah anil as'ilah pertanyaan-pertanyaan at-taliyah berikut ini Pertanyaan pertama, aina taskun? aina taskun? Ya, ini kalian jawab ya. Contohnya askunu fi Jakarta. Askunu fi baitin. Askunu fi syaqqatin. Askunu fi hayyil matar. Banyak jawaban-jawaban yang relevan dengan pertanyaan ini. Ya, intinya bertanya tentang di mana kamu tinggal. Pertanyaan yang kedua, hal taskunu fi syaqqah hal taskunu fi syaqqah jawabannya ada dua kemungkinan na'am askunu fi syaqqah atau la askunu fi baitin misalnya begitu ya na'am atau la tapi kemudian ditambah penjelasannya kalau kita bilang na'am askunu fi syaqqah kalau kita bilang la askunu fi kaza wa kaza. Ya, kaza wa kaza itu maksudnya di, di tempat yang sesuai dengan kalian tinggal saat ini. Ya, ini coba dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga, hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi bait? Naam am la. Arba'ah ma rokmu baitika ma rokmu baitika ma rokmu baitika khamsah ma rokmu syaqqatik ma rokmu syaqqatik sadisah atau e, sittah kam ghurfatan fi baitika kam ghurfatan fi baitika sab'ah kam ghurfatan fi syaqqatik kam ghurfatan fi syaqqatik samaniyah fi ayyi daurin asyaqqatu fi ayyi daurin asyaqqatu ya ini pertanyaan-pertanyaan ini coba dijawab ya kalian e, kalau ada temannya jadi satu teman yang bertanya yang satu menjawab dan kemudian diganti bergantian. Tapi kalau sendiri ya bacakan pertanyaannya jawab juga pertanyaan tersebut ya. Al hadafu atau tujuan dari latihan ini adalah al mumarasah pembiasaan. Ya. Baik, sekarang coba kita pindah ke halaman selanjutnya al-qiraatu al-qira'atu at-tadribul awal unzur wastami' waqra unzur wastami' waqra ya lihat dengarkan dan baca ini ada beberapa gambar ya coba sama-sama kita baca baitun syaqqatun ghurfah hammam Matbah daur sarir sitarah arikah sajjadah ghurfatu naumin ghurfatu naum bisa juga ghurfatu julus baik kita ulangi baitun syaqqah ghurfah hammam matbakh daur sarir sitarah arikah sajadah, ghurfatu naum ghurfatu julus Baik. Nah, ini dibaca ya. Selanjutnya, latihan yang kedua, at-tadrib sil baina kulli kalimat kalimataini mutatabiqataini. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Sambungkan antara dua kalimat yang sama, ya yang mirip. Nah, ini seperti yang sudah-sudah kalian kalau dia kata nomor satu misalnya na'am mana kata yang cocok dengannya. Naam itu sama dengan huruf dal, naam ya dan seterus seterusnya. Ini kalian kerjakan kemudian kita pindah ke latihan yang ketiga at-tadribus salis. At-tadribus salis iqra thumma dha' alamata khata'in bijanibil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'ah. Iqra thumma alamata khata'in ini yang tanda silang itu alamata khata' namanya bijanibil kalimatil mukhtalifah fi kulli majmu'ah ini tugasnya juga eh, sederhana sebetulnya tugasnya adalah kita mencari kata-kata yang tidak sama dengan kata yang lain atau ganjil ya nomor satu misalnya wurafun wurfatun ghurafun. Nah, tentu yang berbeda adalah pada huruf ba. Ya, dia ghurfatun. Alif ghurafun, jim ghurafun. Ya, begitu juga dengan nomor 2, 3, 4. Ya, nomor 2 ini jamilun jamilun jamilatun. Mana yang berbeda? Nomor 3 uridu uridu turidu ya dan nomor empat matarun al mataru al mataru ya nampak sekali ya perbedaan mana yang berbeda dari kata-kata yang lain baik kemudian yang keempat At-tadribur rabi' At-tadribur rabi' Iqra thumma da' alamata khata'in bijanibil jumlatil mukhtalifati fi kulli majmu'atin Apa beda latihan tiga dengan latihan keempat? Latihan ketiga, coba perhatikan bijanibil jumlah al-mukhtalifah. Latihan yang ke, ke, eh, yang latihan ketiga bijanibil kalimah al-mukhtalifah. Sedangkan latihan yang keempat bijanibil jumlah al-mukhtalifah. Kalau yang pertama adalah kata, kalau yang kedua ini adalah jumlah kalimat. Ya, dia panjang, lebih dari satu kata. Yang pertama misalnya hadhihi syaqqatun jamilah. Ba hadhihi asyaqqatu hadhihi syaqqatu jamilatun. Yang jim hadhihi syaqqatu jamilatun. Nah, mana dia yang berbeda? ya dikasih tanda uh, eh, khotok pada kata yang berbeda. Yang kedua, al-matbahu fid dauristani B atau ba al-matbahu fid dauristani Jim al-matbahu fid dauristalis Selanjutnya nomor tiga Ma rokmu baitika Alif Ba ma rokmu baitiki jim ma rokmu baitika baik nomor empat keempat alif kam sitaratan fil ghurfati ba kam sajadatan fil ghurfati jim kam sajadatan fil ghurfati <clears throat> Baik. Ini dia tugasnya ya. Tinggal pilih saja mana kalimat yang berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya at-tadribul at-tadribul khamis. Ya, unzur wastami' waqra. Lihat, dengar dan baca. Askunu fi bait askunu fi baitin atau dimatikan bisa juga ya askunu fi bait misalnya begitu askunu fi syaqqah askunu fi syaqqah fi syaqqati salasu wuraf. fi syaqqati salasu wuraf. الشقة في الدور الأول الشقة في الدور الأول أريد مشاهدة الأثاث أريد مشاهدة الأثاث أريد مشاهدة المطبخ uridu musyahadatal matbah baik nah ini latihannya adalah membaca ya dibaca dengan betul sebagaimana yang sudah dicontohkan latihan yang keenam yang terakhir di kiroah at-tadribus sadis undur wastami' waqra undur wastami' waqra lihat, dengar, dan bacakan. Sekarang kita coba mulai membaca paragraf, ya satu paragraf. Perhatikan bacaannya dan nanti coba ikuti. Ahmadu yaskunu fi syaqqah jamilah. Kita ulangi. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqatu fi hayyil matar fid thalis fi khamsu fi naumi sarirun fi julusi arikatun fil matbakhi furnun fil hammami mir'atun Baik, ya coba kalian bacakan paragraf ini ya dengan suara yang didengar terdengar ya jangan dalam hati jadi latihan membaca bahasa Arab itu harus dikeluarkan suaranya kalau dalam hati nanti dia sulit ketika kita membaca eh, dengan suara yang keras gitu ya karena dalam hati bisa bisa jadi mudah kita membaca hurufnya tetapi begitu diucapkan nah, di situ terasa berat di lisan kita kalau yang tidak terbiasa makanya membacanya harus dengan bersuara ya kita ulangi sekali lagi. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawri thalis. <clears throat> fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi, ghurf fi ghurfatin naum sarir. Fi ghurfatil julusi arikah. Fil matbakh furnun. Fil hammam mir'ah. Ya. Alan ajib. Sekarang setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Rokam wahid, hal yaskunu Ahmad fi syakkah? Hal yaskunu Ahmadu fi syakkah? Ya. Rokam isnan, hal yaskunu fi hayyil matar? Hal yaskunu fi hayyil matar? Salasah, hal syakkatu fi ad-dawril khamis? هل الشقة في الدور الخامس أربعة كم غرفة في الشقة كم غرفة في الشقة خمسة أين الفرن أين الفرن ستة أين المرآة سبعة أين السرير Samaniyah Ainal arikah? Jawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan paragraf yang ada yang telah kita baca tadi ya di atasnya. Ini kalian tulis di kertas ya di apa namanya daftar. Tulis di daftar jawaban-jawabannya. Ya, bahkan saya sarankan kalau memungkinkan kalian tulis paragrafnya juga demi melatih <clears throat> penulisan kita ya. Dan di kiroah kita sudah selesai, ya di kiroah sudah selesai. Sekarang ada kitabah di sini. Kitabah ini saran saya kalian kerjakan, kerjakan dengan cara menulis ulang ya huruf-huruf yang ada pada latihan-latihan ya Latihan pertama misalnya ditulis berulang-ulang. Sebetulnya kalau kalian pakai pensil, nah ini bisa ditulis di atas huruf-huruf ini.